Yang jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali semuanya penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.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 Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim adalah dia senantiasa beramal soleh Yang dengan bekal amal soleh itulah yang akan menghantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pernah menyandarkan masuk surganya kita dengan semata-mata amal soleh saja. Karena kalau, kalau itu yang kita jadikan sandaran, maka surga itu tidak akan bisa kita nilai dengan amal-amal soleh kita. Terlalu berharga surga itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, "La yudkhila dan amaluhul jannah." Amal seseorang tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya, Rasul, ya Rasulullah?" Andakah juga ya Rasulullah amal-amal Anda tidak memasukkan Anda dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? La, wala ana illa ayyataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Aku pun juga tidak akan bisa amalku semata menghantarkan diriku pada surganya Allah Subhanahu wa taala tapi semua karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata wah saya sholat, saya puasa, saya sodakoh akan menghantarkan diri saya pada surga hanya semata-mata itu maka tidak akan bisa mengantarkan amal itu pada surganya Allah. Tetapi apa yang masukkan kita dalam surganya Allah? Karunia dan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak ayat Allah berfirman contoh dalam surah Al-Hadid di ayat yang ke-21. Di sana Allah berfirman sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian ya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat ladina amanu yang Allah peruntukkan bagi orang-orang beriman waru kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah karunia yang sangat besar. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, beramal soleh agar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis Nabi tadi menyebutkan semata-mata amal tidak akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk mengkompromikan dua hal ini? Karena tidak akan mungkin Al-Qur'an dengan hadis sahih bertentangan tidak akan mungkin. Karena mungkin akal kita, ya pikiran kita yang tidak sampai, maka kemudian kita menganggap oh tidak mungkin itu berarti bertentangan. Padahal banyak ayat yang disebutkan dalam Allah, Allah, Allah contoh sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 32 udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di sini Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga. Kenapa? Bima kuntum tak malun? dengan sebab amal yang telah engkau lakukan. Loh, berarti kan amal yang masukkan kita dalam surga. Berarti hadis tadi beda dong artinya dengan ini. Nah, tunggu dulu ya kata para alim ulama mengenai permasalahan amal semata-mata tidak akan membuat kita masuk surga. Yang memasukkan surga itu rahmat dan karunia Allah. Sementara banyak ayat memotivasi kita untuk beramal agar meraih surga, maka maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau mengatakan satu boleh jadi yang dimaksud dengan seseorang tidak masuk surga dengan amalnya adalah peniadaan masuk surga karena amalan. Ini kata beliau. Kemungkinan pertama, orang tidak masuk surga dengan sebab amal semata, itu yang dimaksud. Yang kedua, amal itu sendiri tidak bisa memasukkan orang ke dalam surganya Allah, tetapi yang memasukkan dalam surganya Allah adalah rahmat dan karunia Allah. Sehingga kemudian si hamba ini mampu untuk beramal. Faham maksudnya ya? Ada orang mampu beramal. Saya mau sodakoh. Siapa yang gerakkan sodakoh? Allah. Allah berikan hidayah dia, petunjuk dia untuk beramal. Sehingga seolah-olah amal yang dia lakukan ini karunia Allah gitu loh. Kalau semata-mata amal tok, tidak mungkin. Itu yang dimaui. Ya. Jadi Kemudian disarikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka tidak bertentangan antara hadis-hadis yang ada sebagaimana disebutkan di awal tadi dengan ayat-ayat yang memasukkan amal itu sebagai penyebab dia masuk surga. Tapi yang dimaksud di situ adanya taufik dan hidayah Allah untuk beramal. Sehingga seolah-olah semata-mata amal tok gitu. itu, itu tidak mungkin orang bisa masuk surga. Ada orang mau sholat, saya ingin sholat saya masukkan saya dalam surga. Semata-mata itu tidak akan mungkin. Sejatinya dia ketika sholat hidayah dari Allah. Dia mampu sholat taufik dari Allah. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga antara hadis Nabi saw. Layat layat khula ahadan amaluhul jannah itu tidak kemudian menafikan amal-amal itu. Ya. Karena amal-amal itu kata Imam Nawawi kesimpulannya bisa saja kita katakan bahwa sebab masuk surga adalah karena adanya amal dan amal itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang beliau buat. Sehingga tidak bertentangan gitu loh maksudnya, ya. Sehingga motivasi kita apa? Tetap cari surganya Allah dengan sebab amal-amal kita. Amal itu wasilah kita ngaji, kita birul walidain, kita ihsan kepada kerabat, kepada tetangga, semua apa dimotivasinya agar meraih surga. Siapa yang gerakkan? Taufik hidayah Allah. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh Allah berikan kita hidayah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan Semua karena Allah Itu kemudian kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak bertentangan ya. Karena sebagian orang menganggapnya Wow oh, bertentangan berarti ini ya. Nah ini sebagai mukadimah Agar kita senantiasa beramal soleh karena sorga itu luasnya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita masuk pada bab yang sempat terpending beberapa waktu yang lalu. Ya, kita masuk pada dosa besar yang ke-10. Kita loncati kemarin karena satu dan lain hal. Kita masuk pada dosa yang ke-10 yaitu iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Tidak berpuasa di siang hari Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah. Ya, iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Dia tidak berpuasa di siangnya, siangnya Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah tanpa alasan syar'i, tanpa ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna puasa sebagaimana yang datang kepada kita, maknanya secara bahasa adalah maknanya saum atau siam yaitu menahan. Secara bahasa maknanya adalah saum atau dengan kata lain siam sama artinya menahan. Sementara menurut istilah secara istilah syariat Saum adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa itu sejak dari terbitnya fajar sodik hingga tenggelamnya matahari. Yaitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara apa? Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sodik karena fajar ada dua sodik dan fajar kajib dan sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib dan menurut para alim ulama puasa ada beberapa macam <clears throat> yang pertama adalah puasa wajib yaitu puasa Ramadan yang insya Allah akan datang beberapa waktu yang akan datang kepada kita. Kemudian puasa kafaroh, puasa untuk membayar denda ya, atau hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran ketika dia sedang berpuasa. Nanti insya Allah kita akan singgung di belakang. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa yang dia lakukan karena dia telah berjanji setelah mendapatkan sesuatu atau melakukan amal sesuatu. Saya nazar mau puasa dua hari kalau anak saya lulus. Begitu anaknya lulus, dia harus berpuasa dua hari. Kenapa? Nazar. Sehingga menjadi wajib. Ya, jadi jangan gampang-gampang nazar ya. Nazar mendingan nggak dilakoni. Ya. Ada orang tuh nazar enggak, yang dia tidak memampui untuk melakukan, nggak usah dinazari. Seolah-olah kalau dia eh, nggak uh, dapat sesuatu dia nggak beramal gitu loh. Ya puasa saja kan, puasa sunnah gitu ya. Kan nggak apa-apa tuh tanpa ada sesuatu hal yang kita dapatkan kebaikan kan tidak tidak harus nunggu itu. Lah ini nunggu kebaikan dulu baru kemudian dia beramal soleh. Tapi kalau sudah kadung nazar harus dikerjakan gitu loh maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ada puasa sunnah banyak macamnya ya. Kita insya Allah sudah ada yang melakukan atau sering melakukannya sebagai bentuk amalan kita puasa Senin Kamis enam hari di bulan Syawal Kemudian puasa yang paling utama sunnahnya adalah puasa senek, uh, puasa Dawud. Ya, puasa sehari puasa sehari tidak. Dan ini puasa yang paling utama sebagai bentuk puasa sunnah. Tidak ada lagi yang selebihnya di atas itu. Maka seseorang kalau sudah puasa Dawud tidak boleh dia puasa sunnah yang lain. Bagaimana bisa menggabungkan antara puasa Dawud dengan puasa Senin Kemis? Tidak akan bisa digabungkan. Hari ini dia Senin puasa boleh, Selasa tidak puasa, Rebu puasa, Kemis tidak puasa. Padahal dia harus harus Senin Kemis. Nah gimana? Dia mau Senin kem, puasanya Kemis, berarti dua hari berturut-turut dia puasa. Nggak akan bisa. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, Abdullah bin Amr bin Al As dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi ya Rasulullah berilah saya amalan yang akan saya lakukan dari puasa. Puasalah kamu Senin Kemis. Saya kuat ke Rasulullah. Tambah dengan puasa Yaumul Bid. Saya masih kuat masih muda waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu Kalau gitu puasalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, karena itu puasa yang paling puncak. Ketika sudah masa-masa sepuhnya Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Iya, dulu kenapa saya nggak ikutin Nabi puasa Senin Kamis saja?" Kalau sudah mulai sepuh, nggak kuat puasa Daudnya, <laughs> keteteran. Nah, ini ini contoh saja ya apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian ada lagi yang puasanya bentuk maksiat. Bagaimana bisa dikatakan dia berpuasa kok dianggap bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia berpuasa di tanggal yang Allah larang. Apa itu? Puasa di tanggal satu Syawal. Puasa di tanggal 10 Zulhijjah dan di hari-hari tasyrik. Ini puasa yang terlarang. Loh, kan puasa itu ibadah, Ustaz. Iya, betul. Tetapi ada kalanya ketika kita melakukan itu di pas yang tidak tepat, maka menjadi dosa. Nah, ini nikmatnya kita beragama aja mas sekalian. Perhatikan. Ketika kita tidak makan, nilainya ibadah. Ketika kita makan, nilainya ibadah. Dari mana? Ketika kita berpuasa, kita tidak makan kan? Apakah kita tidak punya uang untuk beli makanan? Tidak. Kita nggak selera makan? Tidak juga. Sakit? Tidak juga. Tapi mengapa kita nggak makan? Allah melarang saya menahan untuk saya tidak makan dan tidak minum ibadah ibadah ketika kita di tanggal satu syawal makan minum ibadah tidak ibadah nilainya kenapa kalau kita makan justru berdosa Allah perintahkan kita makan minum kok nah di sini indahnya seseorang ketika dia bisa melazimi ibadah ini dengan cara yang benar Bagaimana makannya seseorang yang itu adalah tabiat kebiasaan adat manusia, tapi bisa bernilai ibadah. Karena apa? Niat. Ibadah. Dia tidak makan karena ibadah, dia makan dalam rangka ibadah. Ini masya Allah luar biasa aja mas. Kita makan di satu syawal itu ibadah. Tidak saya kuat kok mau puasa 31 hari saya. Ya dosa dia. Kenapa Allah perintahkan satu syawal dia iftar disuruh berbuka. Jadi makannya seseorang muslim minumnya atau sebaliknya ketika dia menahan diri dari keduanya nilainya ibadah jika dilakukan pas di waktunya. Termasuk ketika kita bahas ini berbuka di siang hari Ramadan. Wong disuruh menahan makan kok dia malah makan kan begitu. Ini ya. Kalau kita pahami seperti ini insya Allah syarat ini menjadi indah ini. Masya Allah. Untuk urusan seperti itu kok Allah berikan ide, apa nilai ibadah padahal ini kan kebutuhan kita makan minum ini kebutuhan kita aja ya. Nah, kemudian hukum puasa bagaimana? Jumhur ya secara ijma berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma para ulama maka hukum puasa adalah wajib dan ini sudah masyhur dikenal oleh kalangan kaum muslimin ya. Sehingga kalau ada orang tidak mengenal wajibnya puasa wa, uh, Ramadan, maka dia orang yang aneh. Ya, puasa Ramadan ini sudah masyhur sejak kita sejak kecil sudah ditatar sama orang tua kita puasa Ramadan, bahkan dilatih puasa beduk ya. Puasa duhur itu. Nanti meningkat lagi usianya sudah naik puasa asar. Nanti kalau saya maghrib tak kasih hadiah, begitu kan kita didik anak-anak kita? Iya, saking wajibnya dan saking masyhurnya tentang kewajiban puasa ini. Sampai-sampai kemudian orang tua dengan berbagai macam cara memotivasi anak-anak kita agar berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Allah wajibkan di tahun kedua hijriyah. Ya, di tahun kedua hijriyah dan setelahnya 9 tahun berikutnya Nabi senantiasa berpuasa. Jadi Nabi sempat berpuasa itu 9 kali Ramadan ya Mas ya. Jadi ngonangi Ramadan itu 9 tahun. 9 kali. 9 riwayawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpuasa beliau setelah diwajibkan di tahun kedua Hijriah, beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah. Dan barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir mengingkari wajibnya puasa Ramadan kafir. Kenapa? Sudah jelas ini gamblang seterang matahari di siang hari. Lah kok ada orang mengingkari, tidak kak wajib puasa. Oh, ya kafir. Nah, kalau dia menging mengingkari. Terkait bab kita ini nanti kita bahas. Nah, kata Said bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, dahulu puasa yang diwajibkan atas umat sebelum kami adalah waktu atamah jamnya waktu zaman dahulu sebelum syariat Islam itu datang, sebelum syariat puasa itu datang, puasa, eh, puasanya itu waktu atama Waktu apa atama itu? Waktu Isya. Sampai kapan? Sampai malam berikutnya. Bayangkan ya. <laughs> berapa lama itu. Malam waktunya orang istirahat, bisa makan, bisa minum, malah disuruh puasa. Ya, di zaman dulu seperti itu. Dan di awal-awal Islam, sebelum Nabi SAW hijrah dan menerima wahyu untuk berpuasa di tahun kedua Hijriah, maka apa puasa yang wajib? Bagi kaum muslimin? Puasa apa? Nih, puasa apa? Yang diwajibkan bagi kaum muslimin sebelum datangnya Ramadan, sebelum puasa wajib Ramadan, puasa apa? Nih, puasa apa? Antum puasa nanti itu sehari dok, tambah lagi dua hari. Puasa? Bukan oh, Arafah. Asyura puasa Ashura di tanggal 10 10 apa? Agustus 10 apa? Wah ini pelajaran tarikhnya kok pada lali kabe 10 mu Muharram Ashura 10 Muharram ya 10 Muharram Ashura puasa itu wajib dahulu Sebelum datangnya Ramadan, puasa Ramadan wajib, itu kaum muslimin diwajibkan puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Wajib ya maksudnya. Bukan lagi sunnah. Ya, kalau sekarang kan orang mau puasa Asyura silakan, mau puasa enggak puasa ya monggo, mau puasa silakan. Nah, maka dikatakan oleh al Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa Asyura yang dahulu diwajibkan itu ada empat tahapan yang datang kepada kita. Tahap pertama kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melakukan puasa Ashura bersama dengan orang-orang musyrikin di Mekah saat itu. Jadi sebelum beliau ya hijrah di kota Madinah, maka kebiasaan beliau itu berpuasa di hari Ashura bersama orang-orang kafir Quraisy masa itu. Karena puasa Ashura itu masyhur ya mas. Kata Aisyah radhiallahu di Sahih Bukhari nomor 2002 di Muslim nomor 2693 Kata Aisyah radhiyallahu "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Dahulu orang-orang kafir jahiliyah, musyrik jahiliyah itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi sudah masyhur, sudah terkenal 10 Muharram itu menjadi hari Asyura dan mereka berpuasa. Wa kana Rasulullah SAW yasumuh dan Rasulullah pun berpuasa bersama mereka. Ya. Kemudian tahap kedua kata Ibnu Rajab Al-Hambali yaitu ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahud melakukan puasa di tanggal 10 Muharram di hari Asyura itu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Kalau di tahap pertama itu beliau karena mengikuti semua orang kafir Quraisy saat itu mereka yang berpuasa di tanggal 10 Asyura, ya 10 Muharram, maka ketika tahap kedua ketika beliau di Madinah melihat loh orang-orang Yahudi kok berpuasa tanggal 10 ini. Maka beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4680 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Wal Yahudu tasumu Asyura dan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura. Fakalu, maka kemudian Nabi bersabda, "Hada yaumun zuhara fihi Musa ala Fir'aun." Pada hari ini Musa dibenangkan atas Fir'aun. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi, kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, "Antum ahaku bi Musa minhum." Kalian lebih berhak atas Musa daripada orang-orang Yahudi tadi. Fasumu maka kalian berpuasalah. Jadi menjadi wajib ketika itu jemaah sekalian. Ya. Jadi sahabat diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di tahap kedua ini. Kemudian di tahap ketiga, ketika datang Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari, di nomor 2002 dan Muslim nomor 2693 falamma furido Ramadan taraka yauma Asyura ketika datang Allah wajibkan puasa Ramadan maka beliau tinggalkan puasa Asyura beliau bersabda kepada para sahabat faman syaa soma wa man syaa taraka barang siapa mau puasa monggo silakan berpuasa yang mau meninggalkan silahkan tidak puasa berarti apa hukumnya sunnah, nggak wajib lagi. Ya, di awal-awal beliau hadir di uh, hijrah ke Madinah menjadi wajib saat itu. Ya. Kemudian di tahap yang terakhir di akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau memerintahkan kepada para sahabat dengan sabdanya faidaka nalaamul amul mukbilu insya Allahu sumnal yaumat tasi' Muslim nomor 1134 Tahun depan Kalau kita berpuasa Insya Allah puasa tanggal 9-nya Sehingga di tahap akhir Ashura itu Para ulama kemudian beristimbat dengan hadis ini luasnya puasa Ashura itu <clears throat> ditambah satu hari sebelumnya Yaitu tanggal 9 Muharram Sehingga 9 dan 10 untuk menyelisih orang-orang ahli kitab Yang mereka merayakan di tanggal 10-nya untuk menyelisih mereka maka lakukan puasa sebelumnya yaitu tanggal 9-nya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala terkait dengan puasa Asyura yang dengannya kemudian dijadikan sunnah setelah datangnya ayat uh, Al-Baqarah 183. Ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan siang hari di bulan puasa orang nggak puasa itu? Maknanya apa? Di siang harinya itu. Satu, yang dimaksud dengan siang hari itu Dia nggak berpuasa satu Boleh jadi dari awal terbitnya fajar Dia sudah niat nggak puasa Terus niat aja nih, nggak puasa kan. ya. Boleh jadi dia sahur, boleh jadi Tapi memang nggak niat puasa sudah Sengaja dia nggak puasa Tanpa uzur, tanpa rukhsah atau kemungkinan kedua di tengah hari mokel, ya, mokel nggak kuat. Maka ini pun juga masuk dalam kategori tanpa uzur, tanpa rukhsah kemudian masuk pada bab kita ini, yaitu dosa besar tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Sementara kita ketahui jemaah sekalian, sejak terbitnya fajar yang dimaksud, yaitu fajar sodik bukan fajar kazib ya karena fajar itu ada dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Huzaimah beliau mengatakan al fajru fajron. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama apa? Fajrun yuharrimu fihi ta'am wa fihi salah Fajar yang pertama yang disebut fajar itu adalah engkau haram untuk makan dan minum wa tahillu fihi salah dan kalian halal untuk salat. Fajar apa ini kira-kira? haram untuk makan minum, halal untuk sholat. Fajar sodik. Sudah tidak boleh kamu makan karena sudah datangnya fajar sodik dan halal untuk sholat. Sholat apa? Subuh maksudnya. Jadi yang disebut dengan fajar sodik adalah ketika kita sudah tidak boleh makan lagi, kemudian kita mulai sholat subuh sebagai awal dari sholat subuh. Lalu yang dimaksud dengan fajar kadzib apa? Wa fajrun tuharrimu fihi salah yaitu fajar yang kalian haram untuk sholat karena apa? belum waktunya subuh. Tapi watahillu fihi to'am yaitu kalian halal makan dan minum. Jadi fajar dua, ketika fajar kadib muncul, ya bolehlah makan minum. Jangan sholat subuh, belum waktunya subuh ini. Itu maksudnya. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan siang hari dimulainya terbitnya fajar sotik tadi, yang kita haram untuk makan minum dan waktunya untuk sholat subuh. Ada orang yang dari awal dia memang niat gak puasa, atau dia di tengah hari karena kesibukannya, mungkin alasannya karena capek, karena oh macam-macam. Ya, uang wis gak niat itu memang yes, ya alasannya akeh. Ya. Acaranya macam-macam yang dibikin. Sementara dia tidak berpuasa karena tidak ada uzur, tidak ada rukhsah. Nah, siapa orang yang diberi rukhsah? Siapa orang yang diberi uzur oleh syariat untuk dia tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Jelas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sedang sakit atau sedang safar dalam perjalanan, maka dia yang ditinggalkan sebanyak hari-hari itu maka dia ganti pada hari yang lain. Jadi orang yang sakit berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 185 ini dia termasuk yang dapat uzur tidak berpuasa. Yang kedua siapa? Orang yang sedang safar, dalilnya sama. Karena tadi disebut au ala safarin. Jadi yang kedua adalah orang yang sedang safar, maka dia hukum awalnya adalah dia tidak berpuasa. Ya. Lalu mana yang lebih utama? Dia puasa apa enggak? Maka dilihat kondisinya. Kalau safarnya itu kira-kira tidak memberatkan dirinya, maka yang lebih utama dia adalah ber, berpuasa. Tapi kalau memberatkan dirinya, maka ini lebih utama dia berpuasa. Bahkan kalau safarnya membahayakan dirinya, kalau dia berpuasa, lebih baik dia tidak berpuasa. Buku saja tidak apa-apa. Ya. Nanti kita bahas juga tentang terkait dengan kafarah tadi nanti insya Allah ta'ala. Kemudian siapa yang ketiga yang mendapatkan uzur yaitu orang yang sudah tua renta, yang sepuh atau yang sakit-sakitan dalam tempo, tempo waktu yang panjang yang tidak bisa diprediksi dia sembuh. Karena ada orang itu sembuh diprediksi bisa. Ya, Anda sakit ini, oh bisa sekian hari, bisa sekian bulan. Sekian. Tapi ada orang yang sakitnya berkepanjangan uzurnya panjang. Nah, maka ini termasuk pada bab yang ketiga ini, di poin yang ketiga ini, yaitu orang yang dapatkan ruhso uzur tidak berpuasa. Maka sebagai penggantinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 184, wa 'alal ladina yutikuna fityatun ta'amu miskin. Maka dia kalau berat melakukan puasa itu membayar fidyah. Dan fidyah besarnya kata para alim ulama sebagaimana dikatakan Ibnu uh, eh, Sa'bin Bas rahimahullah jika dia berupa makanan pokok maka dibayar separuh dari zakat fitri fidyah itu separuhnya zakat fitri zakat zakat fitri kita berapa 3 kilo ya sekarang kan sudah umum 3 kilo ya dua setengah itu sudah jarang sekarang karena 3 kilo itu banyak manfaatnya teman-teman Ande satu kalau kekurangan timbangan dari penjualnya Ya, kalau kita pakai ukuran dua setengah maka jadilah itu sodakoh untuk kita. Kalau ternyata ulama menggunakan 2,7 karena dia menggunakan 2,7 maka 3 kilo itu sudah mencukupi gitu loh. Jadi kalau ditimbang gampangannya mantep lah. Khawatir dari kekurangan, khawatir dari apa perbedaan di kalangan ulama, maka tiga itu sudah mencukupi bagi kita dan itu kalau kelebihan anggap sodakoh. Jadi itu lebih enak. Nah, berarti kalau separuhnya berarti satu setengah kilo per hari dia harus mengeluarkan fidyah. Kalau berupa makanan siap saji maka sediakan makanan itu ya lengkap, jangan cuma nasi tok. Kayak kerupuk sama kecap. Iki makanan opo ini? Jangan pakai makanan kucing ya. Ya, sego kucing. Eh, itu enggak standar jam ya, sekalian. Itu cuma selilit itu. Di perut itu masih ada rongga yang harus terisi. Itu. Kalau lima ya. Nah, ya enggak tahu kalau gitu. Jadi makanan yang sesuai standar lauk, sayur, kalau ada buah plus minum, maka itulah yang lengkap. satu hari dia tidak berpuasa, kasih makan orang fakir khusus fakir miskin ya, jangan, jangan keliru ya. video itu khusus fakir miskin, jangan keliru sama yang lain. Ya, kalau yang lain eh, boleh dikasihkan yang lain, zakat fitri sebagaimana boleh lebih dari itu menurut pendapat yang lain, tapi untuk fidyah jangan. Makanya orang yang menyalurkan harus tepat. Tidak boleh diberikan pada orang. Ah, kasihkan fidyah siapa? Orang sembarangan. Tidak boleh. Harus tepat sasaran. Untuk fidyah harus tepat sasaran. Ya. Itu. Kalau dia memang tidak mendapatkan eh, kekuatan untuk melakukan puasa. Kemudian yang keempat wanita hamil dan menyusui. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai di nomor 2274 dengan sanad hasan, "Innallaha wada'a 'anil musafir nisfas salah wa sauma wa 'anil hubla wal murdi'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh sholatnya musafir juga puasanya dari wanita hamil dan menyusui. Jadi ada ringan, ada kerus, ada rukhsah. Safar itu ada rukhsah. Berapa? Separuhnya. Berapa? Dikosor. Ya. Sebagaimana kita uh, ketahui dari uh, kaidah yang dibuat para alim ulama, kosor itu karena ada sebab safar. Jamak itu karena ada sebab hajat. Jadi orang yang menjamak belum tentu karena dia safar. Tapi kalau dia safar pasti mengkosor. Ya. Contoh apa kok jamak bukan karena safar? Misal di ruang operasi. Dokter kalau ngoperasi yang operasi besar itu jam-jaman, belasan itu. Dia akan melewati kadang kalau di siang hari berarti dia melewati dua sholat, bisa duhur sama asar. Kalau agak sore dikit bisa bablas ke maghrib bisa. Nah, maka ini apa? Di jamak. Baik di takdim maupun di takhir. Tergantung mana yang lebih maslahat bagi dokter yang lebih paham. Kalau saya perkirakan jam sekian selesai, maka bisa ditarik di awal. Atau ah gak nututin nanti, udah nanti belakangan aja, ah, boleh. Jadi bukan karena safar. Jadi kaidahnya ketika kita bingung ini sholatnya siapa nih? Ada orang masih bingung jam sini. Teman-teman kita di eh, teman-teman motor itu kalau jam touring itu mesti tanya kita. Ustaz ini diapa nih sholatnya ini? Lah antum lagi ngapain? Masih di tempat atau sudah safar? Atau di tempat safar? Kalau sudah di tempat safar, berarti kalau lebih dari empat hari dan dia tahu tanggal kepulangan, maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah dia ikut sholatnya orang mukim. Kalau lebih dari empat hari dan dia tahu akan pulangnya itu. Saya pulang seminggu lagi, pas tanggal seminggu saya, saya pulang. Lebih dari empat hari kan? Maka setelah itu kemudian dia mukim sholatnya bersama dengan orang-orang yang mukim. Artinya sempurna tidak dikosor. Tapi kalau dia kurang dari empat hari dan atau dia tahu e, tidak tahu kapan pulangnya, maka dikosor. Dan sebagian ulama menyebutkan mengkosor itu di jam-jamnya waktu sholat. Jadi nggak dijamak. Duhur ya duhur, pangkas dua dua rakaat duhur. Jamnya asar dia sudah dua rakaat asar. Tapi sebagian kemudian menjamak, dijamak kosor. Duhur kemudian dia jamak dengan asarnya Nah, demikian ya. Ini sebagai sekedar faedah. Lalu wanita hamil dan menyusui ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau dikhawatirkan ibunya mudorot karena puasanya atau menyusuinya, maka dia wajib mengkodok. Ibunya misalnya khawatir, waduh nanti kalau saya puasa nanti gimana badan saya? Eh, ibunya tidak berpuasa, ya. Kemudian dia mengkodok di hari yang lain. Kalau kondisi kedua yang dikhawatirkan janinnya, bayinya, kalau dalam kandungan atau dalam e, kondisi disusui nanti anaknya menjadi lemah, maka ini pun juga ibunya wanita ini mengkodok. Yang ketiga, kalau yang dikhawatirkan dirinya dan bayinya, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Satu mengatakan mengkodok saja, yang sebagian mengatakan bayar fidyah saja, yang ketiga menggabungkan keduanya. Ya kodok, ya fidyah. Ini khilaf. Ya, sehingga kemudian tidak bisa diambil mana yang lebih kuat karena masing-masing ulama menguatkan satu pendapat melemahkan pendapat yang lain. Ya, karena masing-masing memiliki kekuatan dalam mereka berargumentasi. Tetapi kata Ibnu Munzir kecenderungannya adalah wanita yang hamil menyusui itu mengkodok. Sama dengan kondisi yang pertama dan yang kedua. Karena hukum asalnya ini disamakan dengan orang yang sedang sakit. Karena orang sakit hanya apa? Mengkodok kan? Bukan karena vidya, Kecuali dia memang lemah atau penyakit yang bertahun-tahun. Ya. Seperti itu. Ini sebagai uh, faedah ya bagi kita siapa-siapa saja orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan. Sementara bab kita ini bahas orang yang enggak ada kaitannya sama itu. Dia enggak lemah, dia enggak menyusui, nggak hamil, laki-laki keker itu ya. Terus enggak safar. Lah kok enggak poso? Nah ini yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi di dosa besar ini. Nah, Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang menjadi landasan hukum berpuasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketahuilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ida sami'ta Allah yakul ya ayyuhalladzina amanu. Jika engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman." Ada sekitar 90-an ayat dalam Al-Qur'an dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata Ibnu Mas'ud, "Fa'ar'aha sam'ak fa innahu khairu ya'muru bih aw sarru yanha anhu." Ketahuilah karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang akan diperintahkan dan ada larangan yang hendak dilarang darimu. Maka perhatikanlah. Sebagaimana kata Ibnu Mas, eh, Ibnu Abbas juga sama, maknanya sama seperti ini. Jika ada kalimat Allah mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, pasang telingamu, seksama dengarkan." Kenapa? Setelah itu ada perintah, ada larangan, ada kebaikan, ada keburukan yang hendak datang padamu yang dilarang dan dikerjakan. Perhatikan di belakangnya ada apa. Di Al-Quran ada 90 lebih ayat. Depannya ya ayuhaladina aman. Termasuk kutiba alaikumusiyam. Setelah itu apa? Kebaikan untuk kita apa? Perintah puasa. Ya. Ada banyak ayat jamaah sekiran. kita contohkan. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min من alim Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu perniagaan yang dapat menyelamatkan dirimu dari azab Allah yang pedih? Kebaikan tidak? Kebaikan. Allah hendak memberikan pada kita jalan agar selamat dari azab Allah yang pedih. Berupa apa? Perdagangan. Uslub Al-Quran Allah Subhanahu wa taala salah satu metode Al-Qur'an dalam menyampaikan kepada kita adalah dengan menggunakan bahasa yang familiar pada kita. Tijaroh, perdagangan itu masyhur, familiar bagi kita. Kenapa? Orang-orang zaman dahulu perdagangan itu menjadi maisah mereka, menjadi muamalah mereka. Sehingga digunakan istilah atau bahasa tijaroh, perdagangan. Apa yang didagangkan semua Allah? Ayat berikutnya ya di ayat yang ke-11 yaitu tentang apa iman pada Allah pada Rasulnya jihad visabilillah ini dagang ya tapi Allah menggunakan istilah dagang tijaroh karena apa tijaroh itu orang faham oh ya tijaroh itu untung cari untung sehingga kemudian Allah menggunakan usul itu untuk memahamkan kita tentang bagaimana keutamaan beriman pada Allah, pada Rasulnya dan jihad visabilah. Yang itu adalah tijaroh untuk menyelamatkan dirimu, tukar itu dengan azab Allah. Gitu loh maksudnya. Penting kan? Penting, ada kebaikan di belakang itu. Contoh lagi, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum lakum fahjaruhum Perhatikan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah hendak katakan? Istri-istrimu, anak-anakmu ada yang jadi musuh nyata bagimu, maka berhati-hatilah. Nah. Bagaimana indahnya bahasa yang Allah gunakan jemaah Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Allah apa perintahkan? Hati-hati. Anak-anakmu, istrimu atau istri-istrimu bisa jadi musuh bagimu yang nyata kenapa suruh berhati-hati nyata nyataan ada istri yang kemudian merongrong suaminya nggak taat sama suaminya berkhianat pada suaminya anak-anak goda orang tuanya hingga kemudian orang tua berbuat dosa karena istri dan anak ingin menjadi musuh kata Allah fahzaru hati-hatilah kalian perintah disuruh hati-hati pula. Ada kebaikan di balik ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang lain Al-Baqarah 172 Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari antara rizki-rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Nih, perintah kebaikan. Suruh cari rizki yang halal dan toyibah. Suruh cari makan yang hasilnya itu yang halal. Jangan yang mengandung dosa, yang mengandung mudorot. Ini perintah mungkin ya, miskin. Kebaikan untuk kita. Ya. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Contoh lagi dalam surah Al-Baqarah pura 104 saya tambahkan satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulunzur zur wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian pada ucapkan pada nabi kalian ra'ina. Ra'ina itu maksudnya lihat kami. Ya Rasulullah lihat kami. Tapi disuruh Allah ganti kalimat itu dengan apa? Ungzurna wasma'u. Ya Rasulullah pandang kami, dengarkan kami. Maknanya sama. Ro'ina dengan ungzurna wasma'u itu maknanya sama. Jadi para sahabat Nabi SAW itu kalau punya hajat sama beliau untuk bertanya atau apa sajalah, maka diberikan adab oleh Allah untuk mengucapkan ro'ina. Ya Rasulullah pandang kami. Jadi harus punya adab sama pemimpin, sama orang yang lebih alim, lebih tua itu harus punya adab. Jadi nggak langsung, eh, ya apa? Hmm, nggak boleh. Panggil dengan panggilan yang adab. Nah, masalahnya kenapa kok Allah perintahkan suruh ganti ungzurna wasma'u? Suruh ganti, ya Rasulullah, ungzurna wasma'u, pandang kami, lihat kami, dengarkan kami. Maknanya sama padahal dengan ro'ina. Karena ternyata orang Yahudi memelesetkan kata ro'ina menjadi ro'una. Celaka engkau Muhammad. Sehingga kalau para sahabat ngundang Nabi dengan ro'ina itu mereka ketawa orang-orang Yahudi itu, weh ngelokno ne celaka. Maka Allah memerintahkan kita untuk tidak tasabuh dengan orang Yahudi, maka ganti kalimat itu dengan ungzurna wasma'u. Subhanallah. Untuk urusan ucapan saja kita disperintahkan Allah tidak untuk tasabuh loh. Jangan niru-niru apalagi bentuk tubuh apa namanya perilaku, pakaian, gaya hidup itu lebih-lebih nggak boleh. Ucapan saja tidak boleh sama nggak boleh menyerupai. Padahal kita dulu yang mendahului kata roina itu para sahabat dulu. Tapi ternyata diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dan orang Yahudi sukanya melesetkan nanya. Ya. Suka bikin aturan-aturan baru yang kemudian justru melecehkan Islam. Itu kebiasaan orang Yahudi. Nah, Allah memberikan jalan keluar. Dilarang ini ada jalan keluarnya. Islam selalu demikian, jaminan. Islam melarang orang untuk berbuat dosa berzina. Disuruh apa? Suruh nikah. Islam melarang kita untuk mencuri dari harta-harta kaum muslim maka siapa? Disuruh untuk berdagang, bekerja yang halal. Itu kan jalan keluar semua. Tidaklah ada yang Allah larang kecuali ada penggantinya yang lebih baik. Ada jalan keluarnya, itu pasti. Masalahnya orang kadang nggak percaya dengan ya. ya, termasuk ini contohnya dan banyak ayat lagi ada sekitar 90 ayat terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan yaitu Al-Baqarah 183. Yang pertama bahwasanya ayat ini menunjukkan pentingnya kedudukan puasa karena Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalimat setelah itu sebagaimana kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu adalah hal yang penting untuk dikerjakan. Pelajaran kedua dari ayat ini dikatakan bahwasanya di sana ada kalimat kutiba alaikumusiyam. Ketika ada kata kutiba ala maka maknanya wajib. Jadi kalau kita menjumpai di Al-Quran ada sekitar 8 atau 9 ayat Itu dimulai dari, atau ada ayat depannya tuh kutiba ala Kutiba alaikum Kutiba ala Maknanya apa? Wajib ya. Sehingga ketika Allah berfirman Ya ayuhaladina amanu kutiba Wahai orang beriman Diwajibkan atas kalian Untuk apa? Berpuasa Contoh Ayat yang ada kata kutiba Al-Baqarah 180. Ketika Allah berfirman tentang orang yang akan meninggal dunia dan diperintahkan untuk membuat wasiat. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut intaraka khairanil khairul wasiyah. Diwajibkan dong itu. Diwajibkan atas kalian jika nampak seseorang di antara kalian tanda-tanda kematiannya, maka disuruh apa? Berwasiat. Jadi wasiat itu wajib sebenarnya. Saya berwasiat kalau saya meninggal dunia, tolong diurus secara sunnah. Itu wajib. Dan harus dikerjakan oleh ahlinya. Apalagi kalau ada di lingkungan yang tidak kondusif. Maka wasiat seperti ini harus lebih ditekankan lagi pada ahlinya. Dek aku tolong engkau nih meninggal dunia urusan dengan uh, jamaah yang ngerti sunnah. Nah, ini wajib harus dikerjakan ahlinya. Ya. Kecuali keluarganya sudah paham tentang sunnah maka silakan mereka me mengerjakannya. Karena hukum awal orang yang mengurusnya adalah yang memandikan adalah kerabat-kerabat dekatnya. Ya, dan orang yang diberi wasiat. Nah, wasiat kembali menjadi orang yang prioritas pertama untuk mengurus jenazah yang bersangkutan. misalnya si fulan mengatakan saya nanti kalau meninggal dunia tolong diurus dimandikan Pak RT misalnya gitu. Maka Pak RT itu ada di ranking pertama orang yang memandikan. Kemudian baru kemudian orang yang kedua. Siapa? Ayah dari si mayit. Kemudian naik ke atas. Bapaknya, kakeknya. Tidak ada dua orang ini, maka anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya turun ke bawah. Enggak ada keduanya ini, ketiganya ini, maka saudaranya laki-laki, baik seayah maupun seibu. Kalau nggak ada juga, makan naik sedikit ke atas, geser paman-pamannya dari sisi bapak. Jadi kalau kita lihat orang yang memandikan jenazah itu mirip dengan perwalian, dengan jalur wali, dari jalur bapak semua. Kalau nggak ada baru jalur ibu. Nggak ada semua, ya kaum muslimin seluruhnya. Kerabat jauh nggak ada, kerabat deket apalagi nggak ada, mungkin dia dirantau, ya kaum muslimin seluruhnya. Yang memiliki kewajiban untuk memandikan, mengurus dengan syarat tiga. Yang memandikan jenazah itu syaratnya tiga. Satu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nggak bisa ngukur hatinya orang ya, tapi kalau dia orang bertakwa, mudah-mudahan terlihat dari eh, perilakunya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah rugi juga. Ya. Karena pahala mengurus jenazah itu besar. Barang siapa memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, eh ya kedua, saya ulang lagi. Yang kedua yaitu amanah. Harus amanah. Kalau nggak amanah, muspro nanti pahalanya hilang. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang memandikan jenazah kata ma'alai menutupi aibnya si mayit berarti amanah. Maka Allah akan memberikan 40 kali ampun untuk dirinya. Syaratnya apa? Harus karena Allah. Kemudian nutupi aibnya si mayit. Jangan jadi ember bocor. Ya, cerita sono, cerita sini, ya si mayat itu masya Allah nah, cerita tidak boleh tutup rapat aibnya kunci perkes. kalau masih suka cerita sebaiknya nggak usah jadi orang yang mendekat jenazah sia-sia nanti soalnya pahalanya yang besar 40 kali ampunan Allah itu sia-sia maka harus jadi orang amanah yang ketiga punya ilmu ya saya tambahkan yang keempat satu tambahan saja tatak Percuma dong punya ilmu. Saya karena Allah sudah tahu ilmunya saya amanah. Tapi peti. Ya coba ya <laughs> yang mau ditanya jenazah nek Saya saya kengket terus wajahnya soalnya Ustaz. Iya, sementara jangan dulu, tapi nanti latihan. Lama-lama dia akan nanti dibutuhkan. Suatu saat akan dibutuhkan masalahnya, ya. Apalagi di eh, musim-musim uh, seperti sekarang ini uh, rumah sakit itu sekarang tidak mau menerima uh, jenazah dari luar yang hmm. dimandikan di sana di rumah sakit itu hanya yang pasien di sana saja. Sehingga kalau dari luar dibawa ke sana itu mereka nggak terima sekarang. Sejak pandemi kemarin nggak mau terima. Sehingga kan artinya kan dibutuhkan setiap tempat yang notabene dekat dengan rumah duka kan dibutuhkan tim. Akhirnya kan gitu. Ini yang menjadi uh, visi misi kita ke depan ya dari uh, apa namanya menurut sunnah itu untuk arahnya ke sana. Setiap tempat punya tim-tim sendiri sehingga mudah dijangkau, tidak harus jaga no satu tempat. Ternyata jauh, terus kemudian repot dan seterusnya kan banyak hal ya Maka bisa teman-teman terdekat yang ditarik untuk kemudian bisa nangani ini. Ya, itu visi misi kita ke depan. Ini tentang ayat tadi ya, sebagai faedah saja. Nah, dan ada beberapa ayat lagi yang dimulai dengan kutiba ala. Jadi membuat wasiat itu wajib menjadi ya, menjadi wajib. Nah, ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah yang terkait dengan uh, kewajiban-kewajibannya. Kemudian ada ancaman yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita berdasarkan hadis ya sebagaimana yang tertera dalam buku kita di halaman depan halaman 36 man aftara yauman min ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yuqdihi siyamud dahr walau somah barang siapa berpuasa ya eh, berbuka tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa uzur dan rukhsah maka puasanya sepanjang masa tidak akan menggantikan sekalipun orang tersebut melakukannya jadi kalau nggak puasa sehari mokel gitu ya Terus dia ganti habis hari raya saya puasa setahun, gantikan itu tidak akan cukup. Untuk menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Cuma masalahnya hadis ini bermasalah. Hadis ini lemah, doif gitu loh. Ya. Hadis ini doif. Tapi bukan berarti kemudian wah hadisnya doif ya loh. Berarti oleh dong nggak puasa. Ya jangan dulu. Karena berdasarkan hadis yang lain ya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab kita ini as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ilal ramadan kafaratun lima bainahunna majd tubi tubatil kabair eh, jika dia berpuasa lim salat lima waktu dari dari hari ya, dari jamnya ke jamnya sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan melebur dosa selama dia meninggalkan dosa besar. Nah dia nggak puasa ya. Berarti kan dia meninggalkan melakukan dosa dosa besar. Berarti ampunan Allah akan bisa tertinggal dari hal ini. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya ini wajib gitu loh. Ditambah dengan rukun Islam yang lima, bunyal Islamu ala khamsin. Apa dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang ditekankan untuk dikerjakan dan itu menjadi pokok. Kalau dia tidak berpuasa, dia meninggalkan yang pokok. Dia meninggalkan yang asas. Dari amal-amal. Karena rukun Islam itu kan amalan amalan badan. Rukun iman, amalan hati. Nah, dia meninggalkan satu amalan badan. Maka dia dosa besar. Dan jumhur ulama tidak sampai jatuh kepada dosa kufur. Dosa tidak berpuasa di siang hari tanpa uzur, tanpa rukso itu jatuhnya jumhur mengatakan dosa besar tidak sampai jatuh pada kafir. Tetapi kalau dia menghalalkan tidak berpuasanya, maka jatuhlah dia pada kufur. Kufurnya dari mana? Dari dia menghalalkan apa yang jadi maksiat yang dia lakukan. Sama kayak membunuh yang kita bahas dahulu. Orang membunuh itu bukan dosa kafir. Abadanya di, di neraka bukan selama-lamanya nggak ada ending, ada endingnya, cuma jangka waktunya panjang. Tapi kalau dia menghalalkan pembunuhan, jadilah dia menjadi ku, kufur sama kayak ini. Jadi setiap maksiat yang kemudian dia menghalalkannya, wah halal kok ini. Allah nggak apa-apa kok. Oh, saya nggak puasa seperti ini. Wah, ini berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti dia masuk pada kufur. Ya, sebab karena dia menghalalkan apa maksiat yang dia lakukan. Padahal di sana jamaah sekalian rahimani wa ada ancaman dari Allah Subhanahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadisnya sahih. Disahihkan oleh Imam uh, eh, Anasai kemudian Ibnu Huzaimah dan Azhar Azhabi sendiri dalam uh, kitab beliau beliau mengsahihkan hadis ini. Ini hadis yang jadi sandaran kita tentang dosa orang hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di siang hari tanpa uzur tanpa rukhsah. Kalau yang hadis yang kita bacakan tadi yang di buku kita itu hadisnya lemah. Ya. Tapi di hadis yang lain Imam Az-Zahabi sebuah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun ida atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan waron. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang dua laki-laki mendatangiku, yaitu malaikat. Kemudian memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Fakolali keduanya berkata kepadaku, Is'ad naiklah. Fakultu, aku mengatakan, inilah atiku, aku tidak mampu. Fakola, keduanya mengatakan, inna sanusah hulu hulak, aku akan kami akan memudahkan untuk naik. Kemudian naiklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bukit yang terjal tadi. Fasa itu hatta ida kuntu fisawa il jabali ida ana bi aswati syadidah Ketika aku naik di sebuah puncak bukit tadi, gunung tadi, aku mendengar suara jeritan yang sangat keras. Fakultu mahadi aswat. Suara apa itu? Malaikat. Kok keras sekali? Kalau mereka mengatakan hada wa'u ahli nar. Itu suara ceritanya penduduk neraka. Summa ing tuliqa bi faida ana bi qaumin muallakina bi araki bihim musakkokotun asdakuhum tasilu asdakuhum daman. Kemudian aku dibawa suatu kelompok yang mereka itu dijantur, dijantur itu apa? Dibalik, digantung. Kakinya di atas, kepalanya di bawah dengan mulut yang robek berlumuran darah. Nabi berkata, "Man haula? Siapa mereka?" Haula illadi kata para malaikat yuftiruna qabla tahillati saumihim yaitu orang yang berbuka belum waktunya sehingga puasa tanpa uzur tanpa ruksah jadi ancamannya bukan di hadis yang tadi yang kalau dia tidak berpuasa dia ganti di hari yang lain tidak cukupi hadisnya lemah karena ada perawi yang dipermasalahkan oleh ahli hadis tapi hadis ini hadisnya sahih ancamannya apa Allah jantur ya badannya kemudian Allah robek mulutnya dan berumuran darah ya gimana ya dirobek ya sakit jamnya. Kita pernah sakit ini apa? Bukan sariawan, memerengan pernah. Ya, nggak tahu memang Ya, ini sakit gini. Nah, zaman dulu. Ici sedikit tekin. Itu sakit masya Allah. Antum sikatan tidak bisa makan tidak enak. tek gini itu loh jangan gini. Nggak sampai berapa senti itu. Ini disobek ini. Mulutnya berdarah. Jadi karena sobekan tadi. Kenapa hukuman karena dia iftar makan di siang hari Ramadan. Ini hadisnya sahih. Yang ini kita jadikan landasan. Ya, kalau hadis yang tadi, karena banyak yang membawakan hadis tadi soalnya. Kalau kamu berpuasa sepanjang masa nggak nututi, itu pun juga kadang orang masih ngengkel ya. Tetap kayak gak poso. Ya apa, apalagi dikasih ancaman kayak gini ya, tambah pikir wangel kan danane. Ya. Nek wangel emang wangel emang. Ya, Ya. Kemudian di bagian akhir sebuah hadis dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman ke-38 Rogima anfu imri'in adraka syahrul ramadan falam yughfarlah berdebulah hidung seseorang maksudnya terhinalah dia Rogima anfu itu terhina dia yang mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disohkan oleh Al-Munziri, Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di mimbar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin. Ya, pernah dengar hadis ini ya? Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tak ya Rasulullah, Anda amin?" Iya, karena yang didengar para sahabat Nabi amin amin. Ternyata malaikat mendoakan yang kemudian Nabi mengaminkan gitu lah. Ya. Di trap yang pertama Jibril datang kepadaku Kemudian berdia Jibril mengatakan Bu dan liman adraka Ramadan Falam yukfarlah Celakalah orang yang bertemu Ramadan Keluar Ramadan dosanya nggak diampuni sama Allah Padahal Ramadan Ramadan iman dan imanan saban gufirolahu ma takut min Lagi ada orang Ramadan kok nggak diampuni dosanya ini Boleh jadi dia apa? Tidak melakukan puasa. Jadi kan dia nggak dapat fadilahnya keutamaan puasa yang diampuni dosa-dosanya. Celaka kata Nabi, eh, kata malaikat Jibril. Maka kemudian aku mengatakan, "Amin ya Muhammad." Amin, aku aminkan. Siapa yang berdoa? malaikat yang paling mulia di atas langit. Siapa yang mengaminkan manusia paling mulia di atas muka bumi? Pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ini ancaman jemaah ya, sekalian bagi orang yang ketika Ramadan dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Hatta dia kemudian tidak berpuasa, ya. atau dia menyia-nyiakan bulan Ramadan yang datang pada dirinya hingga kemudian dia larut dengan kesenangan, larut dengan kehidupan dunia, kemudian tidak mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baik Ramadan. Karena boleh jadi Ramadan ini menjadi terakhir bagi kita. Siapa yang tahu? Kalau Allah panjangkan umur kita, alhamdulillah kita bisa taubat. Tapi kan orang kadang nggak menyadari jemaah ini. Yang dipikir apa? Satu nanti keluar bonus THR. Yang dipikir itu kapan dang mari Ramadan. Dang rioyoan tentang mari bebas mana berbuat lah itu yang dipikir itu soalnya karena manusia ketika datang Ramadan ada dua satu dia bergembira karena apa kebiasaan sehari harinya dia bisa aplikasikan di Ramadan biasa berpuasa ya puasa terus oh, biasa biasa kok ya tapi ada orang yang merasa sesak dadanya sempit kemudian waduh poso oh, sore. kayak seneng seneng mau makan malu tapi sekarang orang nggak malu ya puasa makan di siang Ramadan ya. zaman dulu saya masih kecil ya orang kalau mau makan tuh sembunyi sembunyi itu betulan sembunyi kalau ketahuan minta maafnya masya Allah kayak orang bersalahnya benar-benar bersalah gitu loh sekarang eh, ya, ya sepurani aku makan ya suwante santuy gitu ya sampai yang nggak puasa itu malah sungkan dewe gitu ya eh gak puasa rek sungkan malah yang puasa eh keliru malah jadinya yang dahulu orang berpuasa nggak puasa itu sungkan sama yang puasa sekarang yang puasa itu sungkan sama yang makan ya no ono ono mangan ngali kebalik sekarang itu Allah Akbar ya betul betul betul betul Masya Allah Nah, menjaminkan. Boleh jadi orang ketika tidak berpuasa tanpa uzur tanpa syari, tanpa uzur tanpa rukhsah tadi karena terbawa oleh apa? nafsu. Ya. Saya pernah diceritai oleh seorang tetangga itu ya di kampungnya itu. Ya mungkin karena pendidikan edukasi soal agama mungkin kurang ya, sehingga kemudian bermudah-mudah dalam urusan tidak berpuasa itu. ya itu apa? Kumpul sama istrinya. Di bulan Ramadan, ya, di siang hari Ramadan. Dia tidak tahu betapa beratnya kafaro yang harus dia tanggung ketika dia berkumpul dengan istrinya di siang hari. Berarti kan ini mokel ini mokel mokel sing enak gitu katanya orang ini. Tetap dianggap dia tidak mengapa tidak ada rukhsah, tidak ada uzur seperti ini. Ini yang kemudian jarang dibahas karena apa? Waktu itu enggak mungkin uang poso dua bulan berturut-turut. Tapi harus dilakukan. Ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan terkait dengan orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yang itu boleh jadi menjadi penyebab di dosa besar yang kita bahas ini. Yang pertama, faedah sebagai antum mungkin bisa dicatat atau untuk tambahan. Siapa yang sengaja ya berarti sengaja kan ini bukan karena ngelintur gitu ya, eh, ngelintur <laughs> kumpul sama istrinya <laughs> nganggap ini tutup poso. Ya. Kayaknya jarang ya, yang, yang nganggap kayak ini jarang kayaknya. Yang sengaja berhubungan di siang hari Ramadan, baik keluar atau tidak, maka puasanya batal. Baik keluar eh, maninya atau tidak, tetap dianggap batal puasanya. Yang kedua, berhubungan suami istri itu pembatal puasa yang telah disepakati, maka siapapun pasangannya, baik pasangan yang legal maupun ilegal, tetap dianggap dia pembatal. Jangankan sama istrinya, eh jangankan sama orang lain, sama istrinya saja dia dianggap batal puasanya kok apalagi sama orang lain. Sudah dosa dia berbuka di siang hari dengan cara seperti itu plus dia melakukan zina. Eh, sering numpuk-numpuk, nempel bulan so bisa. Yang ketiga, di antara pembatal puasa yang lain, maka berhubungan suami istri ini adalah pembatal yang paling berat konsekuensi dosa dan apa yang harus dilakukan sebagai kafaroh. Kalau orang tidak berpuasa karena dia safar, maka dia ganti di hari yang lain, selesai. Dia sakit, ya, dia ada keletihan, boleh dia nggak puasa, ganti hari yang lain berhubungan suami istri jima itu hukumannya berat masalahnya. Selain dia berdosa, kafarnya berat ya mas sekalian. Ya. Nah, ini coba kita tanya, mengapa kok menjadi pembatal yang paling berat? Dan konsekuensi dosa serta kafarnya kok paling berat dibanding dengan yang lain? Kenapa? Apa hikmahnya? Karena jima berhubungan sama istri itu ya tanda petik yang menikmati seluruh tubuh kalau makan sing enak mek mulutnya sama perutnya tok. Mokel makan, mokel minum, dahaga hilang selesai. Tapi kalau yang namanya jima yang merasakan kenikmatan seluruh tubuh. Sehingga kafar dosanya lebih besar dibanding dengan dia kalau mokel cuma sehari karena dia makan. Ganti dok di hari yang lain kok. nggak ada kafaroh ya. Orang mokel makan, minum, nggak ada kafaroh. Kecuali kodok saja. Ini plus kodok plus kafaroh loh. Berat jamaah sekalian. Ya. Dan ketentuan dikatakan jima, ya mohon maaf, itu yaitu masuknya ya kepala e, zakar kepada e, kemaluan wanita. Itu baru dikatakan dia jima yang itu membatalkan puasa. Baik dia keluar mainnya atau tidak. Kalau sudah timba masuk ke sumur, baik itu keluar atau tidak maka dianggap dia batal. Ya. Yang kelima, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa karena ada uzur. Contohnya apa? Musafir. Safar tadi kita sudah bahas, dia boleh tidak berpuasa. Apakah dia boleh berhubungan sama istri? Tidak boleh. Oh, bulan Ramadan. Oh, dia kan nggak puasa, Pak. Safar tadi dia. Dia safar, nggak berpuasa kan? Nah, safar. Dia boleh nggak berhubungan sama sama istri? Boleh jawabnya. Wong dia nggak berpuasa karena uzur. Boleh. Harus dengan pasangannya tentunya. Jadi orang yang uzur karena pas eh, karena safar, kan safar dia boleh nggak puasa kan? Anda uzur kan? Maka dia saat sedang safar mungkin bersama istrinya di luar kota, ya boleh berhubungan keduanya. Kenapa? Dia dia nggak puasa kok. diniati gimana? Oh, ya keliru. Niatnya bukan karena niat un... itu niatnya bukan niat safar, niatnya pengen hubungan nanti di sono. ya, ya salah. Itu berarti berarti tidak niat itu berarti. Nah, nanti kita bahas soal niat. Nanti kita bahas soal niat ya. Nanti bahas niat. Berarti niatnya wis niat pengen batal poso ya. Cuma modusnya jalan-jalan, modusnya safar. <laughs> Berarti bukan safarnya dulu baru kemudian ada implikasi dari safar bukan, tapi tujuannya dulu dicapai baru kemudian cari jalan, gitu kan? Ya. Iya. Nanti kita <laughs> iya. nanti kita nanti <laughs> Nah, kalau konsekuensinya apa? Maka dia wajib taubatan nasuha dan istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau sudah kadung melanggar seperti itu tanpa ada uzur tanpa nafsu. Makanya ada orang yang mengatakan gini, Arab nikah, mari posoan nih. Mungkin nek pahe poso kok wah voltasenya lah 440 soalnya. Ah, sulit ngegawe nanti sedikit sengkolan nyetrum langsung. Mari sawal lah ya. Aman kok. <laughs> Ada yang bilang gitu. Nah, maka satu dia harus taubatan segera istighfar. Yang kedua, kalau sudah terjadi, ya, ini kasus misal terjadi ya, hubungan suami istri di siang hari. Astagfirullah, tobat sama Allah. Setelah itu apa? Ayo eh, dek makan-makan dek sekalian muka poso ya. Tidak boleh. Untuk menghormati bulan puasa dia harus tetap imsak. Nahan diri, tidak makan, tidak minum sampai nanti terbit tenggelamnya matahari. Sebagai bentuk penghormatan kepada kaum muslimin yang lain. Jadi jangan mentang-mentang aku batal poso nih karena aku hubungan. Wes kalian naik makan minum, tidak boleh. Sama seperti orang kalau makan minum kemudian dia batal. Jangan dilanjutin gitu loh. Tahan sampai nanti maghrib datang, lanjutkan dia makan, kodok di hari yang lain. Sebagai bentuk penghormatan. Itu ya. Kafarohnya apa? Maka kafarohnya adalah dia membebaskan budak. Ini yang pertama. Ini bukan bukan pilihan ya. Kafaroh orang yang berhubungan suami istri itu bukan pilihan. Milih A, B atau C, bukan. Tapi urut sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan. Satu, dia bebaskan budak. Buddha ada di masa kita? Tidak ada. Maka ganti yang kedua yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Aduh, ustaz, puasa Ramadan naik gak kuat nafsu nih tambah puasa orang bulan berturut-turut. Kecuali ada uzur uh, uzur syar'i atau alasan syar'i maka boleh berhenti. Tapi kalau dia batal bukan karena uzur, maka dia harus mengulang kembali hitungan dari awal lagi. Berat tidak? Berat. Wis saulan, alhamdulillah kurang saulan mana? Murah-murah gak kuat. Mokel di tengah hari, ulang lagi nomor satu lagi, hitungan satu lagi. Dunia apa? Nah, ya. abut kan? Berat makanya tadi dikatakan. Kafarah untuk orang yang berhubungan sama istri itu berat ya mas Kalian. Ya? Wis Arab rong mokel mana? gak kuat. Ulang mana? nomor siji mana? kapan marine. Ah, kalau tidak kuat maka memberi makan. Pilihan yang ketiga 60 fakir miskin. Itu pilihan terakhir. Ya, bukan pilihan, alternatif yang berikutnya. Jadi setelah bebaskan budak dia tidak mampu karena memang tidak ada di masa kita. Dua bulan berturut-turut juga nggak mampu juga. Ramadan naik mek di dino kalian tengah-tengah ya. Iki dua bulan lagi, Wah, selamat gak kuat. Beri makan fakir miskin. Tapi jangan langsung 60 fakir miskin target saya. Bukan. Nggak boleh, karena nggak boleh. Ini bukan pilihan masalahnya, ini urutan. Nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu ikutnya. Sahabat kan ketika yang undur sama Nabi kan mengatakan, ya Rasulullah saya begini-begini sama istri saya. Betul, betul. Dibesar budak, nggak punya budak ya Rasulullah. Nah, kalau gitu engkau puasa, ya, Nabi, wong saya puasa Ramadan, eh, saya nyenggol istri setrum yang 440. Kalau gitu engkau, engkau kasih makan 60 fakir miskin. Nabi, di kampung saya, saya paling miskin. Gimana saya ngasih makan? Nabi tersenyum. Sahabat, tolong ambilkan segantang uh, kurma, sekarung kurma. Kemudian orang ini mulai disodakoi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulanglah, tahanlah, besok engkau kodok. Terus gimana lo nggak mampu ya? Fakir miskin lagi, mau makan 60 fakir miskin lagi. Apa mau dia sendiri orang fakir? Malah diberi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ini kemudian jadi kafaro. Ya. Jadi berat zaman sekalian ya. Yang ketujuh, faedahnya wanita Konsekuensinya kalau dia rela, ridho, maka dia pun juga berpuasa. Jadi bukan suaminya tok loh ya. <laughs> Ojo ngalahna suami tok. Ternyata istrinya ridho, ya berpuasa dua-duanya kecuali istrinya dipaksa. Nah, saya mendeng pernah mendengar kasus yang pertama ini yang tadi saya ceritakan di awal itu dipaksa sama suaminya. Ada kasus seperti itu. Ya. Sehingga kemudian mau gimana lagi ya sudah nuruti. Suaminya yang uh, eh, voltasenya tinggi sekali ya puasa tidak bisa menahan dirinya untuk menahan seperti itu. Maka yang seperti ini wanita tidak terkena jika dia terpaksa. Ya, atau, di, atau diperkosa misalnya dalam kasus perkosaan, maka siapa yang berdosa yang harus membayar kafarah? Ya lakinya saja, yang perempuannya tidak. Ya. Bagaimana kalau dia lupa? <laughs> Lali nek poso saiki. Maka puasanya tetap sah Bagaimana orang yang lupa makan Tahan diri lanjut sampai maghrib Insya Allah sah Kalau benar-benar lupa lo ya Ya lupa Kita lagi eh, sah benar perumatan ya <laughs> Tanggalnya diwale wale Perumatan oh, bersilis sama istrinya tuh ini ya nggak saban nih Wah, Asli ngelali nih cerita ini Lalu bagaimana kalau misal kasus berulang-ulang dalam satu hari? Ya? Ya. di ping timbanya berkali-kali masuk. Kasusnya dihitung kafarohnya itu perlipat gandaan dari apa yang dia lakukan atau cuma sekali. Maka kata para ulama lama dihitung sekali. Ini sehari-sehari gitu loh. Kalau dia besok timbanya masuk lagi di hari berikutnya baru dihitung dua kali. Jadi memberi makannya 120 orang, puasanya 4 bulan. Aduh, kita tambah berat jamaah sing. Ini gak niat poso nih, ini ceritanya ini. Asli gak niat poso ini. Ya. Jadi dikalikan, ya. Nah, ini sebagai faedah ya, faedah yang kita ambil, rangkumkan dari beberapa kitab para ulama terkait dengan permasalahan seperti ini. Karena boleh jadi orang tidak berpuasa ini karena sebab seperti itu. Nah, saya kembali ke niat tadi. Bagaimana kalau ada orang niat, niatnya niat mokel, Kayak tadi itu. Niat gak poso, modusnya safar. Ada nggak orang, misalnya uh, dalam perjalanan dia capek, panas gitu ya, terus dia lelah. Ah, mau keler Gue nek ketemu uang tutul es degan, gue tak mandek ngumpil Is niat ini, azamnya kuat sekali ini. Kemudian ternyata nggak nemui orang jualan es degan sama sekali. Berarti gak usah niat sih. <laughs> tunggu es degan. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian, maka kata para alim ulama terkait dengan orang yang berpuasa dengan niat maka ada dua hal yang harus dicermati. Satu, orang itu nggak puasa niatnya karena azam yang kuat. Yang kedua, niatnya itu masih ragu-ragu. Aku puasa apa nggak kuat apa enggak ya? Nah, gitu lah. Nah, kalau azamnya sudah kuat, Nanti saya kalau ketemu orang jualan es saya tak mandek, tak mokel. harta dia nggak nemukan penjual es satu pun sampai nanti maghrib maka puasanya hari itu batal. Kenapa? Wis niat. Ternyata nggak kesampaian. Gitu loh ya. Wis niat kuat saya tak mokel lagi. lo kalau tolan ya ternyata. Tutup kafe sampai duduk-duduk maghrib selesai. Waduh. Nah seperti ini dia batal puasanya dia harus mengkodok di hari yang lain. Ah, alasannya apa? Azabnya kuat. Cuma nggak kesampaian, nggak ngenung wong dodol. Salah dewi. Tapi kalau aku puasa nggak ya? Nggak kuat apa nggak? Ini ragu-ragu. Puasa apa nggak? Kan ada orang-orang kayak gitu ada. Ada timbul keraguan, saya kuat apa enggak ya? Puasa kalau saya bilang teruskan puasa, jangan jangan ada keraguan untuk saya mokel gitu loh. anak niat awalnya masih pengen mokel. Pernah dengar hadis tentang dua orang saling bertemu, pegang dua-duanya pedang, yang membunuh, yang terbunuh finar, pernah dengar? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh, yang terbunuh masuk neraka. Abu Bakrah yang mendengar hadis ini heran ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka wajar. Nah, yang terbunuh kenapa masuk neraka? Karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Harison, dia berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Cuma dia keduluan. Oh, Kedisian. Saya membunuh si A. Si A ternyata membunuh saya maka saya masuk neraka. Kenapa? Seandainya saya nggak keduluan si A, si A yang terbunuh dalam tangan saya. Faham maksudnya? Kalau saya itu uh, nemui orang jual es degan tadi, ya saya batal, saya minum pasti. Oh, kalau orang dodol ya ternyata. Tetap niat kuatnya tadi menjadi penyebab batalnya puasa. Jadi batal niat sih. Hmm. Wah itu niat juga niat gak poso itu. Karena nggak niat sih, ya, itu niat gak poso itu kayak. Hati-hati. Soal niat puasa hati-hati jamaah sekalian. Ya, betul. Hati-hati betul. Ya. ya. Karena walaupun tidak tercapai apa yang kita maui, kalau sudah azamnya kuat, dihitung dia melakukan dosa sempurna. Saya mau mencuri. kok Qadarullah enggak ketahuan satpam. Wis siap tangga, siap nyongkel, siap obeng segala macam peralatan aksesoris untuk mencuri wis siap semua. Ketahuan ternyata enggak jadi. Tetap dihitung dia pencuri ya rugi kan? Rugi. Nah, walaupun dapat pun juga rugi juga gitu maksudnya. <laughs> Ada orang niat mau berbuat dosa, ya dengan nonton eh, situs-situs uh, porno misalnya, cari wifi yang paling kenceng, wis mojok wisan, dibuka ngadat kabeh ha iso. Waduh, papring muter-muter terus saya. Paling durung bayar tagihan nih uang paling nih. Itu dia jadi berdosa ya. Andai tadi internetnya koneksinya wush, tercapai dia. Nah, seperti ini apa? Karena azam. Termasuk tadi niatnya hati-hati. Ya. Tapi kalau dia masih ragu-ragu maka tidak dihitungi sebagai niat yang uh, membatalkan puasa. Ya. Banyak mas kalian contoh uh, bagaimana orang itu karena keraguan-raguan, karena keraguan-raguan tidak akan bisa membatalkan yang kepastian. Ada kaidah kan yang disebutkan al yakinu la yazulu bisaq. Keyakinan nggak bisa dibatalkan sama keraguan. Keyakinan kita apa? Saya puasa saya maghrib. Yakin sudah mau sahur kok. Ada keraguan di tengah jalan. Puasa kuat apa enggak ya? Kerjaan apa teh? Keliling nyeles muter-muter Surabaya panas. Wah, itu kan ragu. Tapi nek aku naik ketemu aku ah itu niat itu berarti itu. Ya mampir nih gue resto Padang tak makan saya. ini niat berarti dia makan siang gitu. <laughs> Ternyata ruko Padangnya tutup babe ya, dia tetap dihitung batal, dia harus mengkodok di hari yang lain. Ya. Bagaimana kalau terlewat pada tahun berikutnya? Ya, dia hutang sampai datang Ramadan berikutnya nggak nyaur-nyaur. Datang Ramadan, oh iya kemarin ada yang tanya ke saya itu ketika satu kajian yang gitu, saya lupa kalau dulu tuh puasa itu nggak puasa saya. Ternyata sampai Ramadan datang saya baru ingat, oh iya saya pernah safar dulu saya mokel terus saya nggak bayar. Apa yang dilakukan? Maka kalau seperti ini dia wajib mengkodok walaupun sudah lewat tahun yang berikutnya plus tambah fidyah sebagai bentuk hukuman dia karena telah melalaikan kewajiban sehingga lewat dari tempo yang sudah ditetapkan oleh Allah. Syekh bin Bas mengatakan dalam fatwa beliau, maka orang seperti ini karena dia lalai, maka hukuman tambahnya dia bayar fidyah satu hari yang dia tinggalkan. Ada kasus seperti itu jemaah sekalian dan, dan banyak itu. Lali, lali ternyata ketika mau puasa sibuk sibuk sibuk ngurus, loh tekor Ramadan. Yes, tahun berikutnya, ketemu Ramadan berikutnya lagi. Yes, habis sudah. Maka ya seperti ini bayar fidyah. Wajib puasa, tetap wajib walaupun lewat waktu yang lalu. Kenapa? Dia belum bayar pada waktu itu itu ya terkait dengan puasa yang mungkin uh, kita alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya atau mungkin uh, kerabat kita atau saudara kita mungkin mengalami yang seperti ini maka ini mungkin menjadi perhatian bagi kita semuanya ya. nah ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan dosa besar yaitu meninggalkan puasa di siang hari tanpa uzur tanpa rukhsah ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi bagi keluarga kita Semoga kita bisa Allah pertemukan dengan Ramadan. Semoga Allah bisa e, berikan kita nikmat bisa beribadah beramal soleh di bulan Ramadan. Saya bawakan sebuah doa yang dibawakan oleh Yahya bin Abi Kasir seorang tabiin rahimahullah. Beliau mengatakan di antara para sahabat Nabi SAW ketika datang Ramadan ketika datang Ramadan maka mereka berdoa. Apa doa para sahabat? orang-orang soleh terdahulu Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan Allahumma salimni ila Ramadan ya Allah sampaikan aku bertemu dengan Ramadan wa salim Ramadan sampaikan Ramadan kepada aku wa tasallamhu minni mutaqabbalan dan terimalah amal-amalku nanti kalau aku bertemu dengan Ramadan menjadi amal yang kau terima ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan enam bulan bayangkan ya. Berdoa supaya dipertemukan Ramadan. Lewat Syawal mereka berdoa enam bulan ke depan supaya apa? Dipertemukan dengan Ramadan dengan doa ini tadi. Jadi satu tahun penuh orang-orang soleh terdahulu itu terkait hatinya dengan Ramadan. Bayangkan jemaah. Sementara sebagian kita baru ngeh Ramadan ketika sudah diumumkan sidang isbat. Itu eh, loh, poso ta. Kok sih wingi ae. Waduh kayane. Kayak fungsi ngarep-ngarep Padahal waktu Ramadan gak tahu teraweh ya. Sawangane kok ya wong sing ngenteni itu ya. Kaget itu padahal halah ya, sisa bagi dirinya itu. Ya. Allah alam soal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya apa perbedaan rahmat, hidayah, taufik dan karunia? Ya, ini sering kita dengar ya kalimat seperti ini. Allah alam soal. Secara detailnya saya belum bisa jawab di kesempatan kita kali ini. Jika kita berpuasa kemudian kita merasa lapar, apakah batal puasanya? Nah, orang puasa itu ya lapar jemaah ya, sekalian. Tapi tadi kembalinya azamnya kuat untuk mokel apa enggak? Apa dia ragu-ragu? Karena kadang-kadang ada keraguan gitu loh. Aku kuat apa ya? Engkau nek saya tandang gawe, engkau tandang kehausan, terus kemudian saya kemudian ah ini keraguan keraguan namanya abaikan. Ini was-was syaitan. Jangan diikuti. Tapi kalau dia sudah berazam, aku nak semua kalian kok jam songo. Lah ini berarti dia sudah berazam. Ya. Ya ini masuk pada bab yang kita bahas ini. Kalau hanya merasa lapar, was-was, abaikan saja. Maka mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sa'ban kita saat ini untuk berlatih di bulan Ramadan agar terbiasa. Sebagaimana sholat ada qobliyah, ada ba'diyah, maka puasa Ramadan pun juga ada qobliyah, ada ba'diyah, sama. Nabi kata Aisyah radhiyallahu ke kata Usama bin Zaid ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anta kok banyak berpuasa di bulan Ramadan, eh, bulan Sya'ban?" Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal soleh kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka ketika amalku diangkat, prediksi, predikatku sedang berpuasa. Dan Nabi tidak berpuasa banyak di bulan selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Tapi jangan satu bulan penuh ya, nggak boleh. Karena tidak ada puasa Nabi itu satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Karena nanti kalau puasa banyak di bulan Sya'ban nanti kena hari Syak. Hari ragu-ragu antara akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Karena orang ada saking hati-hatinya sampai di tanggal 30 Syakban dia puasa atau 29-nya. Ojo-ojo iki poso. Ojo-ojo enggak. Eh tak poso ya lah. Nek aku poso ternyata Ramadan kan pas berarti beneran. Itu pikirannya orang. Itu hari syak namanya. Hari tidak boleh kita puasa. Maka kalau tidak terbiasa di puasa Senin kemis kita atau Daud kita, maka jangan berpuasa, berpuasa di hari syak. Tapi kalau sudah terbiasa puasa Senin kemis ya, kemudian puasa Dawud, puasa yang mulbit maka lanjutkan. Tidak apa-apa, silakan berpuasa. Tapi kalau nggak puasa, tahu-tahu ujuk-ujuk, ya, moro-moro tanggal pitulas, bululas, songolas, poso. pas ditambah siap-siap poso Ramadan, aku tak poso saya ini. Enggak boleh itu, karena hari syak namanya. Ya. Jadi kalau rasa lapar, insya Allah bisa kita alihkan Ya, insya Allah. Ini insya Allah bukan pembatal ya. Jika kita berniat melakukan kejahatan, tapi belum dilakukan, apakah sudah dihitung dosa? Maka dilihat niatnya jahatnya apa. Kalau niat jahatnya memang azamnya kuat, piranti wasilah untuk berbuat jahat sudah lengkap, hanya karena satu lain hal terhalang, maka dihitung dosa sempurna melakukan perbuatan jahatnya. Tapi kalau cuma niat saja, maka dihitung dosa niat. Tadi saya contohkan tadi, misal orang jambret gitu ya sudah siap motornya, helmnya, ya full face, pakai deker, siap-siap ngonek tiba aku langsung iso tangi, diservis dulu supaya naik kenceng di uber polisi aku iso kenceng. eh, pokoknya niat lah. Niat mau jambret, niat mau nggarong rumah orang nanti kayak naik motor. Kok terlalu no operasi polisi gak sih don balik kucing, gak don jambret tadi. Itu anda ah, nggak ada kejadian itu pasti dia jambret orang. Maka yang seperti ini dihitung dia dosa sempurna melakukan kejahatan. Tapi kalau masih angan-angan maka ini tidak dihitung sebagai dosa sempurna, cuma dosa niat. Tapi kalau cuma angan-angannya kemudian pergi dari dirinya, maka ini dimaafkan oleh Allah. Jadi niat itu ada yang cuma terselubung aku tak pingin, ah, <laughs> enggak. Nah itu namanya enggak dimasukkan di hati. Kalau enggak dimasukkan di hati, tidak diucapkan, tidak diperbuat, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi rahmatnya Allah untuk kaum muslimin. Para sahabat dulu bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini punya angan uh, belesitan di hati, percikan, belesitan di hati yang sekilas. Kami berat untuk mengucapkannya." Nabi bertanya, "Benarkah itu ada dalam hati kalian?" "Benar ya Rasulullah. Itu tanda iman ada dalam hati kalian." Karena kalau orang beriman, dia berat mengucapkan buruk. Kasarnya mau mesu lah katakannya, ya, mesu. Aduh, dosa. Nah, ini lintasan maka yang seperti ini dimaafkan. Tapi kalau dia ucapkan, dia berniat, eh, nah ini niatnya dosa, dosa niat. Dilakukan baik dia terjadi atau tidak, dosa sempurna. Maka pentingnya niat dan menata hati itu penting sekali, betul ya Mas. Maka Imam Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin di bab pertama bahas niat kok isinya. Supaya di bab berikutnya ketika beramal niatnya wis bener. Jadi dionceki dulu niat niatmu apa, niatmu apa. Betul. Salah niat rugi kita. Betul, capek-capek, keluar biaya, keluar tenaga, waktu kita ternyata niat kita salah. Okay. Ya. Jadi kalau memang niatnya kuat di pertanyaan ketiga ini, maka walaupun tidak kesampaian tetap dihitung dosa. Contoh hadis tadi di Bukhari Muslim tentang orang yang saling bunuh, yang terbunuh, yang membunuh, masuk neraka. Karena yang yang terbunuh seharusnya dia orang terdolimi kan, seharusnya ya. Tapi karena dia niat mau membunuh karena keduluan, nah, nggak kesampaian kan, maka dia tetap dihitung dosa sempurna membunuh, walaupun dia nggak kesampaian membunuh. Sama kayak pertanyaan yang ketiga ini. Ya, kalau emang azamnya kuat, kenapa? Dibuktikan dari apa? Ya dibuktikan dari berbagai macam wasilah yang dia upayakan gitu loh. Dia membunuh wasilahnya apa? Bawa senjata, bawa pistol, macam-macam, ngatur siasat dan strategi. Gak kesampaian tetap dihitung dosa sempurna. Ya. Nah, eh, kalau fiik. Ada lagi? Ya. Saya tanya dua Satu terkait niat tadi. Itu tadi mohon dijelaskan bagaimana kalau kita sudah berniat baik. Paling tidak beramal ya, tapi tidak kesampaian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya mungkin kita Ramadan itu ada yang kita nggak melaksanakan puasa dan harus e, menggantinya karena mungkin sudah lama mungkin enam bulan atau mungkin menjelang puasa seperti ini bilangan hari itu kita sudah lupa itu gimana menggenapkan atau gimana pokoknya lupa gitu karena manusiawi lah lupa nah, gitu. nah, nah. Gitu, Barakallahu fiik. Yang pertama niat berbuat baik tapi tidak jadi. Saya mau niat ngasihi seseorang hadiah ternyata agak ah, sidos saya butuh ternyata ini itu misalnya maka kita tetap dihitung nilai pahala sodakoh dengan niat tadi saya mau niat sholat malam kotorullah ngantuk berat tangi-tangi wes sholat belum mandi mandi blok atan subuh niat dihitung sholat malam tapi kalau sudah terbiasa maka dihitung nilainya pahala sempurna melakukan amal. Tapi kalau cuma niat tok dan itu jarang dia lakukan, maka dihitung cuma pahala niat. Ya. Tapi kalau sudah kebiasaan dia sholat malam, Qadarullah dia capek, sakit, maka sebagaimana hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ketika safar, ketika sakit, maka dia diberi pahala sama seperti ketika dia mukim dan ketika dia sedang, sedang sehat. Kenapa? Kebiasaan. Dia biasa sodakoh, Qadarullah hari itu dia butuh uang itu untuk kebutuhan dirinya. Tetap hari itu dia dihitung nilai sodako sempurna apa? Kan, Kebiasaan. Tapi kalau kadang kalau sodako luwih akeh gae, ya dia itu niat. Ake gak po, ake gak kiamul laile dibanding kiamul laile, maka dia itu niat cuma kiamul lail. Niat, niat itu pahala loh jamaah sekalian. Karena dalam Islam itu Allah berikan niat itu satu pahala. Kalau dia lakukan diberi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai yudhaifu liman yasha sampai tidak terhingga. Jadi kadang ada pahala itu bisa dikalkulasi. Tapi kadang ada yang enggak. Nah, untuk pahala niat satu pahala niat. Kalau dosa bagaimana? Apakah berlipat? Enggak. Bentuk rahmatnya Allah untuk kaum muslimin. Kalau dosa enggak dihitung berlipat, dihitung satu. Tapi kalau pahala dihitung berlipat 10 sampai 700. Rahmat ini untuk kaum muslimin betul. Dalam hadis kunci yang panjang Nabi menceritakan seperti itu. Jadi kalau memang bukan kebiasaan dia maka diberi pahala niat berbuat kebaikan. Yang kedua, kalau kita lupa, kita sudah puasa dulu zaman dulu ya, nabang tablak uang gitu ya. Zaman-zaman jahiliyah kadang poso kadang enggak. Kadang pas waktunya kita harus nyaur, kok yo lupa noni berapa. Maka kata saya bin Basrah rahimahullah, ambil bilangan paling besar. Perkirakan kalau misalnya saya nggak puasa piro men ya sedina kurang minggu ya bedone si akene ya sedina kurang minggu maka genapkan yang paling panjang jangan gak paling aku masih dinodok paling eh jangan berbaik sangka kita kita tahu sendiri kita zaman tabung tabung yang bian gitu ya ojo berbaik sangka paling aku masih sidok paling jangan ambil yang paling banyak untuk apa andai kita ternyata kurang atau bilangannya kurang dari itu mudah-mudahan ini sebagai kafaroh bagi kita. Tapi kalau orang benar pas seperti itu, alhamdulillah itu yang kita pas. Benar-benar blank sudah. Karena masalahnya gak poso itu nggak pernah ditanggali soalnya. Tapi ini pas saya tanggalan, gajian ditanggali. Oh ya, mereka ini gajian. <laughs> Nek waya poso nggak ditanggali jam gak Sehingga kalau ditanya sama istri kita kadang, "Dek, wingi nggak poso berapa lali aku, Mas? Mbuli mang dino, pitung dino loh." Itu tidak boleh. Seharusnya dia ingat jam sekalian. Tapi kalau memang kejadiannya karena insan, karena manusia itu sifatnya lupa, ya sudah kembalikan pada hitungan paling banyak. Ya, hitung paling banyak lah, kadang lima hari atau seminggu, ya, ambil seminggu saja. Ya. Beda dengan hitungan tawaf. Kalau tawaf, kan kadang ada orang lupa. Eh, piro lagi mau ya. Karena saya asiknya zikir barangkali karena terpesona dengan sekian banyak jamaah atau terpesona dengan Ka'bah. Ih, rumah itu nih. Maka jangan diambil yang paling banyak, ambil paling sedikit. Ya, lanjutkan sisanya. Misal muter, terlalu ya telu tali mau iki. Telu ambil tiga, yang paling pendek. Ya, jadi beda dengan kasus tadi itu. Jadi kalau tawaf itu dikatakan para alim ulama ambil yang paling sedikit. Kemudian lanjutkan sisanya. Ya. Bagaimana kalau masih tiga kemudian adzan berkumandang. Ya, kadang kan orang tawaf kan ketika uh, tawaf dan sa'i kan nggak terikat sama jamnya sholat. Kadang dia mau ya silakan gitu. Adzan berkumandang, wah wah wah apa yang dilakukan? Dia berhenti di tempatnya, nunggu sholat. Selesai sholat, lanjutkan putaran berikutnya. Tidak dimulai lagi dari awal. Ya, kalau antum pernah merasakan seperti itu atau akan merasakan seperti itu kondisinya. Ya, apalagi sekarang Saudi sudah membuka pintu lebar-lebar bagi orang yang datang ke tanah suci dengan tanpa PCR, tanpa karantina. Dan alhamdulillah, soft sudah rapat kembali dan alhamdulillah. Masker di publik sudah dibuka. Enggak pakai masker di publik ini. Sudah alhamdulillah, sudah normal. Alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah lewat pemerintah kita eh, Ramadan, tarawih, sholat Id bisa rapat kembali. Normal kembali walaupun tetap harus jaga diri masing-masing. Ini nikmatnya Mas ya. Setelah dua tahun kita ditempa berbagai musibah ini nikmat dari Allah ya. Kita sudah mengangan-angankan seperti ini, maka syukurilah ya. Sedang nggak usah banyak menghujat, nggak usah banyak berspekulasi. Oh, wis anu, wis wis impas dodolane. Saiki di normal nomane, eh, jangan gitulah ya. Nggak usah berburuk sangka. Kita nikmati saja ya. <laughs> kita nikmati saja. Allah alam Ada lagi? Cukup dari ibu-ibu? ada lagi? Sudah ya. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi' fid dunia wal akhirah dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan dan semoga Allah berikan kita kekuatan, berikan kesehatan, berikan afiah serta kemudahan untuk beramal soleh.